Bismillahirrahmanirrahim Ahani fillah A'azani wa taqmullahu Sami'a Taib Coba ikra Ya akhana Man Sayakra Tafadhalu ayah, tafadhal. الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا ولا تفحش الجنة حرام على كل فاحش وفي حديث آخر ليس ليس المؤمن بالطعام والمعان والفاحش والبذي واعلم أن الفحش والبذاء والتعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصريحة وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع ولا يتعلق به فإن أهل الخير يتعلق tentang musibah-musibah lesan yang sebelumnya kita sebutkan kemarin nomor yang kedua adalah tentang berdalam-dalam dalam satu kebatilan. Ini musibah lesan berbicara ini sangat mendalam dalam masalah kebatilan kalam terhadap tentang kemaksiatan. Ini ngobrol ya bermedlis tentang kemaksiatan minum khamar sambil kumpul-kumpul kumpul kebo ya perempuan laki-laki campur nah ini ini adalah al khot fil batil berdalam-dalam dalam masalah pembicaraan yang batil termasuk afatulisan termasuk di antara musibah-musibah lesan Kemudian yang berikutnya yang ketiga Al-afatu salisah taqa'ur taqa'ur bil kalam berdalam-dalam dalam masalah yani berbicara kalau tadi pembicaraannya masalah batil yang kedua sekarang pembicaraannya masalah pembicaraan yang terkadang ilmiah ya suatu nasihat suatu ya wejangan-wejangan untuk rohani tapi sayang ya ternyata sampai mendalam dalam di luar batas-batas syar'i ini juga termasuk yang membawa satu musibah ya dampak yang jelek ketika seorang berbicara hal yang demikian وذلك يكون بالتصدق وتكلف السجع yang demikian itu ya adanya tasaduk apa tasaduk ya ini ini sodako ini art, artinya apa ya ini <clears throat> melebarkan ujung mulutnya ini dengan cara yakni memberat-beratkan ucapannya dengan membikin-bikin fasih dengan bahasa-bahasa yang kelihatan ya bahasa-bahasa tinggi bahasa-bahasa tafasuh ya sehingga kadang malam enggak membuat paham para pendengarnya para mustamaknya para masyarakatnya enggak enggak jadi paham yang harusnya dia memberikan suatu pidato-pidato yang dengan bahasa-bahasa yang enak, dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kemampuan, tapi malah dengan tasaduk dan juga watakal lufil saja. Dia memaksa dirinya dengan kalimat-kalimat saja, kalimat-kalimat semacam-macam syair, ya kalimat-kalimat saja dengan perimbuan-perimbuan suatu bahasa. Nah ini, ini malah kadang enggak jadi paham termasuk yakni kesalahan ya musibah sebuah lesan menimpa sebagian para yakni mubalik atau seorang dai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian wa an abi sa'labah dan di antara hadisnya dari abi sa'labah qala Qala Rasulullah sallam inna abhadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah masawiyukum akhlaqan Athar saruna mutasaddiquna al hikuna." Nah, sebutkan dalam Sahih Jami dan juga Sahihah. Nah, ini riwayat Imam Tirmidzi. <clears throat> Bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Inna abhadakum ilayya Sesungguhnya Yang paling ku benci Di antara kalian Dan yang paling jauh Di antara kalian dari saya Pada hari kiamat Itu adalah Di antara kalian yang paling Enam jelek akhlaknya Di antara kalian yang jelek akhlaknya Kemudian beliau menyebutkan di antara akhlak-akhlak yang jelek yaitu athar saruna. Apa artinya asar saruna? Di situ disebutkan dalam footnote yakni kathirun kalam. Ini kathir al-kalam. Jadi banyak bicara. Banyak bicara. Wal mutasaddiquna yakni orang-orang yang dia ucapannya panjang ya sudah panjang kemudian ucapannya jorok ketika menyampaikan ya ini sebuah petuah-petuah kepada para mad'unya kepada para masyarakatnya kepada para murid-muridnya Leni sudah banyak bicara jauh dari dalil-dalil kemudian pembicaraannya panjang-panjang sehingga membuat bosan para pendengarnya lawan bicaranya diajak. Nah ini. Dan juga al mutafaihikun, orang yang sombong. Ini. Banyak bicara, sudah banyak bicara, kemudian panjang pembicaraannya ketika memberikan suatu kisah-kisah, ya kisah-kisah yakni palsu bukan kisah-kisah yang nyata. Nah, ini membuat menarik, tapi malah enggak menarik. Jadi lucu, Nah Kemudian ucapan-ucapannya panjang, sudah panjang kemudian jorok ucapannya. Lagi pula dia sombong. Nah ini, ini di antara manusia yang ku benci kata beliau. Yang sangat jauh dari saya nanti pada hari kiamat yaitu mereka yang akhlaknya jelek yang mereka bicaranya panjang kesana kemari keluar dari batas-batas syar'i Nam, omongannya ucapan dusta jauh dari adilah adilah syar'i. <clears throat> Demikian. Ini hadis beliau. Kemudian dijelaskan oleh mualif walayat hulu fi karahatil saja watasanu alfadul al Dan tidak dimasukkan yakni sebagai lafaz-lafaz seorang ahli penceramah sebagai orang-orang yang ahli di dalam memberikan satu nasihat yakni enggak dianggap yakni tak kalah dia memaksa dirinya memberat-berat dirinya dalam suatu sajaknya tasannu'nya yang dibuat-buat dengan kata-kata yang dibuat-buat dengan kata-kata yang mungkin biar dianggap pinter bahasanya masya Allah bahasa yang tinggi bahasa yang mentereng bahasa bahasa yang apa ya ini orang-orang mungkin kuliahan sehingga bahasa bahasanya kadang kita kalau mendengar nggak paham yang bisa memahami adalah orang-orang yang mungkin kelas-kelas doktor insinyur orang yang sekolahnya tinggi-tinggi ini yang bisa memahami nah maka nggak dianggap ketika ya ini keadaan ya mad'unya butuh nasihat yang bagus bahasanya tapi malah mereka dengan kalimat-kalimat saja, kalimat-kalimat syair, kalimat-kalimat yang apa nggak bisa dimengerti. Wa tadkir min ghairi ifrat. Dan namanya peringatan kepada suatu masyarakat atau suatu santrinya maka nggak boleh ifrat, nggak boleh hulu dengan bahasa-bahasa yang dia buat-buat wala i'rab dan juga asing. Nah, dengan bahasa-bahasa yang asing lagi tinggalkan. Kalau mungkin ya bisa dimengerti. Kan terbiasa ini yang berhadapan adalah orang-orang memang sudah sepantasnya untuk bahasa-bahasa seperti itu enggak mengapa. Tapi kebanyakan ya masyarakat yang mereka mungkin orang tua atau mungkin orang-orang awam enggak mengerti bahasa-bahasa yang seperti itu, bahasa-bahasa intelektual, maka hendaklah ditinggalkan. Lebih-lebih dengan primbon-primbon, dengan bahasa-bahasa syair. Maka ini namanya yakni i'rab, ya, asing. Kenapa enggak bisa dipakai, Enggak dianggap sebagai ahli orang yang berpidato, nggak dianggap sebagai orang ahli dalam menasehati kepada orang-orang, pada masyarakat? Karena maksud min dalika karena maksud diantara sebuah tadkir, peringatan atau nasihat atau sia itu adalah yakni tahrikul qulub. Ini menggugah sebuah hati. Menggerakkan hati. Yang tidak hatinya keras, ya, hatinya kaku, hatinya penuh dengan sifat-sifat penyakit hati, sombong, takabur, sum'ah dan sebagainya, riya. Nah, ini dinasehati untuk yakni tergugah hatinya. Biar hatinya sadar. Bukan dengan ini bahasa-bahasa yang yakni ifrat dan ikrob. sehingga malah enggak jadi paham, enggak bisa dicerna dalam hatinya orang tersebut. Wa dan juga tujuannya adalah untuk membuat hatinya kangen. Kangen terhadap janji-janji Allah taala. Mungkin orangnya berbuat satu dosa, ya sehingga hatinya bisa luluh, sehingga hatinya bisa condong pada akhirat bagaimana diarahkan ke sana sehingga dia bertobat dengan tobatan nasuha ketika diberi wajangan-wajangan sebuah tadkirah. Dan nah, ini waraqa warasyaqah ya warasaqatul lafti. Naam. yakni apa al syaqah yakni ujian lafaz-lafaz yang baik dan yang sejenisnya. Ini rosakoh dengan yakni bahasa-bahasa yang baik ya sesuai dengan kemampuan apa yang dia hadapi ketika memberikan suatu peringatan, memberikan suatu wejangan-wejangan, sebuah nasihat dengan bahasa-bahasa yang baik, mudah dimengerti dalam ucapannya. Lain Kemudian yang keempat, al-afatu rabi'ah, al-fuhsu wasubu wal bada al fuhsu yakni perbuatan dan juga ucapannya keji ini al fuhsu wasab mencela wal bada ini ucapan ya ucapan yang keji kalau al fuhsu ini apakah perbuatannya ataukah ucapannya ini fahis keji tapi kalau al-bada ini adalah lesan terkait dengan lesan saja. Nah, lesannya dia kecil kalau fuksu ini mengandung dua-duanya, apakah ucapannya ataukah perbuatannya? Perbuatannya ya tangannya ya ini berbuat yang tidak-tidak, berbuat jahil, mungkin mencuri, mungkin menempeleng ya memukul, kemudian megang-megang barang-barang yang bukan haknya diambil dan sebagainya. Ini al fukhs, fuksu. Tapi al badah ini terkait dengan lesan saja. Nah, wa nahwu dalika dan yang sejenisnya dari yang perkara-perkara demikian fa innahu matmumun maksud sungguhnya itu adalah tercela manhiyun dilarang anhu jarinya wa masdaruhu al hubsu wal um dan juga ya yakni sumber ya adalah suatu keburukan. Ini adanya perbuatan keji, adanya ucapan keji, ini termasuk sumber manusia dia akan mendapatkan suatu keburukan dan juga kehinaan. Memang lesan demikian. Bisa membawa ya kebaikan ataukah kejelekan. Ketika dia menggunakan lesannya dalam perkara-perkara yang dimurkai di sisi Allah Taala, maka akan membawa satu bencana keburukan yang sangat besar. Tapi ketika dia bisa menjaga lesannya, bisa menggunakan lesan dengan semestinya, dengan tuntunan Islam, maka ini merupakan sumber dia akan diangkat derajatnya orang tersebut. Wa fil hadithi iyyakum wal fuhsya hati-hati kalian. Ya, tahdir dari beliau, peringatan dari beliau, hati-hati oleh kalian yakni untuk berbuat al-fuhsa. Ini mulutnya atau tangannya atau matanya atau telinganya atau kakinya berbuat fahis. Nah, matanya berbuat fahis bagaimana? Yakni melihat ya barang-barang yang haram melihat gambar-gambar porno. Enam, kemudian kakinya bagaimana berbuat fahis, ia melangkahkan ke tempat-tempat kemaksiatan, ke tempat-tempat diskotik, ke tempat-tempat judi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah perbuatan anggota badan kita. Enam, apakah matanya, telinga dan sebagainya. Maka hati-hati kita dari berbuat fuhus. Fa innahu la yuhibbul fuhsa Mas sungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai nama perbuatan keji atau lesan yang kotor wala wala tafahus dan juga tidak mencintai yakni mengata-ngatai berbuat keji. Bedakan al-fuhsa ini dia memang terkadang tabiat. Dia orangnya jahat, lesannya kotor. Kalau tafahus ini adalah dia mengata-ngatai. Artinya apa? Dia dasarnya baik, cuma memberikan contoh. Nam dengan ucapan-ucapan kotor. Dia ya ini berani mengucapkan kata-kata sebagaimana diucapkan oleh seorang penjahat oleh atau oleh seorang yang dia tukang berbuat zina. Berbuat demikian-demikian dia berani mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok. Nah ini, ini Allah nggak cinta terhadap ucapan-ucapan yang demikian atau perbuatan-perbuatan yang demikian al-fuhsa atau tafahus jadi ucapan yang kotor ataupun ucapan-ucapan yang dia menukilkan sebuah ucapan kotor si fulan mengucapkan begini lah ini tidak dicintai dibuat-buat kefahisannya al jannatu haramun ala kulli fahis surga haram atas orang yang dia berbuat fahis. Ini. Di sini ya, kedudukan hadis tersebut doif. Iya. Dan di sana ada hadis yang sahih apa yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Insya Allah ma'ruf di tengah-tengah kita. Taruhlah ini doif ya, di sana ada hadis yang lain yaitu ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi wa innallaha yubhitul fahish al badi ini tidak ada suatu ya yang lebih berat timbangannya timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan ahlak yang baik dan sesungguhnya taala adalah murka Nah, Allah Ta'ala benci murka terhadap orang yang fahis dan al-badi. Nah ini orang yang ucapannya ya, yang perbuatannya keji, kotor, jorok, cabul dan sebagainya, Allah benci pada orang tersebut. Dan bagaimana kalau Allah benci pada orang tersebut? Tentunya ini ya sangat-sangat sulit untuk masuk surga. Nah, Wafi hadisin ahor dan juga dalam hadis yang lain disebutkan laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahis wal badi bukanlah seorang mukmin. Ia ini seorang mukmin yang sempurna. Bukan seorang mukmin yang sempurna yang dia banyak-banyak mencerca suatu kehormatan orang lain. Nam, to'an ini bentuknya mubalahoh ya banyak mencerca, menjatuhkan, mencemarkan kehormatan orang lain, walalaan dan juga tidak banyak laknat ini sering melaknat walfahis, walbadi. demikian ini orang tidak sempurna imannya. Ketika dia banyak mencela, eh, melaknat, ketika dia mencemarkan kehormatan orang lain, dia ini menceritakan aibnya orang lain, dicemarkan kehormatannya, ini imannya lagi turun. <clears throat> Wa alam sedikit lagi ya. Atau sudah? Eh? Sudah atau Jam satu ya. Tapi insya Allah sudah ya. Karena ini kelamaan apa capek. Tapi bila huna safar dulu. Hafizakumullah.